berjamaah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu sebagai fitnah. Sebagai الله baunya, seperti ini, wangi ini. Walau dia tidak mati, dia tidak Karena dia sudah berdoa dengan ikhlas, dengan jujur jadi dalam hatinya. Allah yang maha murah, Allah yang maha kaya, memberikan kepada dia pahala sama dengan orang yang mati jadi. Ini pertanyaan ya, berdoa dengan ikhlas, minta syahadat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadisnya, kata-kata kata-kata الله تعالى الذي ذكر في مسجد الإثبات المسلم نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مخلوق يخلق من غير الله إلا جاء يوم القيامة وقدره يجمع اللون لون جميع وعينه عين مثله وفي رياض وفي رواية كل كلب يخلق في سبيل الله يقوم يوم القيامة على يدها يوم الصبح تقدر الجمل واللون لون الدم والعفو عفو الله أكبر يوم القيامة الله ذلك banyak selebar apa, ya, di sebelah mana, bagian mana dari badan. Nah, datang hari yang Mungkin dia ketika kuat, imannya tidak berantakan. Nah, ada juga 32 ya, Orang-orang Nabi Muhammad Rasulullah Anhu Nabi Sallallahu Alaihi you are there. itu the center, lain mata Sejak atau bekas di jalan Allah velocidad كان أمدا وقت berdoa kepada Allah Subhanahu Bi'illah tidak dalam salah ada. Itu juga dibuka pada yang dibilangin. Dan jalan segala itu orang-orang yang berdoa Yang kedua, Sofi Sabilillah ketika orang lain dalam barisan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan orang-orang yang berperang di jalan Allah hingga saat-saat doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan di mana terbuka pada jenis langit diterima doa dari orang yang berdoa. Dan dari Allah waktu untuk berdoa Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Daud rahimahullah taala. kemudian dengan yang lainnya. Jadi ketika ah, waktu satu jalan tak berjalan dengan yang lainnya, itu adalah waktu diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga dari hadis atas diriwayatkan oleh Imam Dawud dan rahimahullah taala. Baik, di beberapa hadis 32 hadis dan hadis yang 49 motivasi, dorongan untuk orang berjihad bahwa orang Allah akan jujur dengan ikhlas dan Allah akan berikan kepadanya yang الإنسان فأرى رجعا إليه فإسباب المطلوب الترغيب بإطلاق النية للاجتهاد وما جاء في من يريد الأجر والوظيفة والذكرى وقدر الغزاة kepala, juga balina, dan juga ingin disebut-sebut namanya. Memiliki nama yang haram. Bagaimana yang seperti mulia Boleh atau tidak? Wafatul Uzati bila dia kamu dan keutamaan bagi orang-orang yang berjihad ketika mereka tidak mendapatkan pernikahan. Nah, tiga mungkin ada salah, tidak ingin dapat supaya bisa mungkin ya juga ingin mendapatkan damai. Nah, bagus. Ya, ya. Ketika dia mati, baik. Itu berarti Kemudian ketiga, bagaimana orang yang mereka tidak nah, ya, lebih mengutamakan akhirat, maka mengikuti lebih baik lebih utama untuk tidak mendapatkan lebih hingga pahalanya lengkap. Pahala dari tadi kita itu lengkap. Baik. mengatakan ya Rasulullah. الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكى والرجل يقاتل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله Badui itu bertanya, Ya Rasulullah, orang itu berperang untuk mendapatkan ghanimah. Ada lagi yang berperang untuk disebut namanya sebagai pahala. ada juga orang yang berperang beliau bahwa ganas memposisikan posisinya, kedudukannya, ria. Paman yang tersebutlah, lantas iya. siapakah yang berada di jalan Allah? Siapakah dari mereka yang benar-benar dikatakan berada di jalan Allah? Allah Rasulullah Tuhan Allah fi sabilillah. Nah, siapa yang berperang dengan tujuan dengan niat agar kalimat Allah menjadi yang lebih tinggi, itulah yang di jalan Allah Berperang ya itu semata-mata hendak kalimat Allah, untuk tinggi kalimat Allah subhanahu wa taala supaya ibadah demikian, eh, itulah yang beda Allah Azza wa Jalla. Itulah yang yang berbalas dengan Allah Azza wa Jalla bukan karena mendapatkan bukan Allah mencari uang. Nah, bukan juga untuk riak dan untuk maaf. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan ini dijelaskan nah, oleh Imam bukhari Muslim, Abu Dawud, Al-Jamaah Jadi ya dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa berperang tujuan mulia itu salah. Berperang tujuan untuk disebut namanya sebagai itu salah. Ya. Yang benar الجهاد عند الله بدل أنا كنت أفكر قديما أنا أفكر أن أنا يحتاج المنافقين يجب أن إلى الله سبحانه وتعالى نعم فليس الجواب عن أبي رضي الله تعالى أن رجلا ما يعلم الله رجل يريد الجهاد وهو يريد معاصي Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala riwayatnya bahwa ada seorang yang mengatakan ya Rasulullah ada orang ingin berzina namun dia ingin arafah dunia apa yang bisa dipegangi dari dunia ya dia menginginkan ketenangan dunia apakah harta atau yang lainnya. Bahwa يجعل لك البقرة فأعظم الناس ذلك فأعظم ذلك الناس مكافأته جملة كالمسلم إذا مسلم فقد أريد أن يستاذ فقالوا لرجل وكافرين فمثل ثم وراء النبي قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لن تسلم ثم إلى الله وهو يبتغي عرض